Bank punya uang 100 juta Ada pengusaha muslim punya uang 100 juta Duitnya sama-sama 100 Yang minjam juga sama-sama usahanya ayam Ternak ayam Sama-sama yang bank ini pun nanti juga ditetapkan kau mesti bayar bunga sekian yang si muslim tadi meminjamkan duit 100 juga Dia juga mengatakan nanti kita akan bagi hasil Dikemas dengan bahasa mudharabah Di mana letak bedanya? Pinjam duit 100 Balikkan 120 Aku tak mau tahu ayam kau mau mati Mau sakit, mau stres Pokoknya balikkan 120 Tapi si saudara kita yang menerapkan sistem mudharabah setelah dipinjamkannya duit 100 Maka sejak keluar duit 100 sore tadi Malam ini pun dia bangun tahajud berdoa kepada Allah Ya Allah tolonglah usaha ayam si Anu tadi jangan sampai mati Karena kalau mati duit tak balik Maka sejak malam itu dia menjadi lebih khusyuk sholat Dia menjadi lebih khusyuk berdoa Dan dia lebih selalu teringat dengan saudaranya tadi dengan menanyakan Kalau jumpa apa kabar? Sehatnya kau kan? Kenapa selalu ditanya? Karena kalau sampai sakit duit tak balik. Jadi apa beda konvensional dengan Islam itu? Bedanya adalah akhlak. Ada akhlak. Sedang ini tak mau tahu dia. Aku tak mau tahu kau mau sakit, kau mau di mana, kau yang penting ku balik. Lalu kemudian datanglah tokoh ayam dari Jakarta ke Medan. Begitu sih Bapak, si pengusaha muslim tadi mendengar ada tokoh ayam dari Jakarta maka dipanggilnya lah tokoh ayam tadi dibuatnya lah seminar ternak ayam kenapa supaya dibangkit usaha ini karena kalau untungnya besar nanti mudorobah bagi hasilnya juga bisa menjadi besar jadi bedanya itu di mana bedanya di akhlak akhlak itulah yang sebenarnya akhlak sekarang akhlak selalu dipahami berwakti pada orang tua akhlak kepada guru, akhlak yang lebih universal adalah akhlak dalam bisnis. Ada kejujuran, ada integritas, ada kepercayaan, ada trust. Jadi kalau ini kita bangkitkan, maka insya Allah umat percaya. Saya ceramah di Malaysia, Kuala Lumpur diundang oleh Bank Rakyat. Tower. Nanti kalau pergi Kuala Lumpur tengok Tower Bank Rakyat Tower. Dalam hati saya sampai hatilah panitia ini mengundang saya ke bank konvensional. Bank Rakyat. Sampai di dalam jumpa sama petinggi-petingginya. Ustaz Abdul Somad, ini adalah bank konvensional kata dia. Dalam hati saya aku dah tahu. Karena tak ada tulisan Islam di situ. Tak ada syariahnya. Tapi bank rakyat ini sudah berubah menjadi 100% murni Islamic Bank. Bank Islam. Dan nasabahnya ada Cina, ada India, ada berbagai macam agama. Kenapa mereka mau berinteraksi dengan uh, Islamic Bank? Karena memang prinsipnya di mana ada gula di situ ada ada semua. Jadi umat Islam mesti menjadi bintang iklan terhadap Islam. Islam ini produknya luar biasa, tapi karena bintang Islamnya tidak menarik, orang tidak menjadi tertarik. Andai ada produk air susu kambing etawa, Anda minum maka Anda akan gemuk. Bintang iklannya Abdul Somad, percaya tau? Nah, orang percaya. Nah, jadi bagaimana Islam bercerita tentang ekonomi Islam tapi kemudian membangkitkan. Makanya kalau mau buatlah satu kampung percontohan. Saya sudah sampaikan ke Basnas. Kalau mau lihat real nyata, buat satu kampung mualaf dari pulau, buat situ kampung mualaf. Buat ternak ayam, ternak sapi, ternak itik, buat kolam ikan, karamba, buat di situ pendidikan sekolah gratis, buat nah, hadirkan jutawan-jutawan entrepreneur entrepreneur pakar pakar pakar kambing pakar ayam pakar itik pakar puyuh hadirkan semua lalu Ustaz apa aku bidang endorse-nya aku nanti mengajaknya mengiklankannya karena saya sudah tanya-tanya yang berat itu dua yang pertama adalah biaya iklan yang kedua adalah political will, support politik dari atas. Support politik kalianlah yang mendatangi orang-orang politik. Saya jangan dekat ke orang politik. Yang kedua adalah endorse. Endorse itu maka isi isi di Instagram saya itu isinya endorse saja. Coba tengok. buka lah Instagram. Yang belum plan follow lah. Ya. Coba kita buka Instagram Abdul Somad. Abdul Somad Official Instagram Abdul Somad Official Instagram apa isinya endorse aja isinya ceramah ini endorse hmm. hmm. Tak ada pula paket bergabung menjadi driver Raja Sayur. Jangan lupa download aplikasi Raja Sayur. Buka handphone, Play Store, aplikasi Raja Sayur download. Produk halal menjadi nomor satu di aplikasi Raja Sayur demi meningkatkan ekonomi umat. Berkas selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami punya program nih aplikasi. Ini ekonomi keumatan. Banyak saudara-saudara kita saya tanya. Setelah saya yakin, percaya, ah mari kita buat videonya. Nanti kalian share, nanti gue bantu share. Sampai sekarang tak ada orang ini cerita berapa saya dapat untuk royalti tadi. Karena memang udah janji saya itu setiap yang sifatnya keumatan. Maka kalau datang jamaah bawa kerupuk, bawa keripik, senyum dia udah tahu saya itu minta endorse loh. Bawa gula merah, bawa kain batik, macam-macam. Wallahualam.